بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada semua hadirin hadirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Ustaz Faizal dan saya harus sebelumnya mengucapkan selamat atas kelahiran Imam Zaman, wiladah Imam Zaman, Ajjalallah Ta'ala farajahul Sharif, hari Jumat dan khususnya malam Jumat ini malam yang eh, sangat-sangat eh, mulia di antara kita dan salah satu contohnya zakirhum bi ayyamillah yang minggu yang lalu kita sudah menjelaskan zakirhum bi ayyamillah salah satu ayyamullah adalah hari Jumat dan hari Kamis sebelumnya. Karena itu kita harus menghargai dua hari tersebut, besok dan lusa. Dan semoga eh, nama-nama eh, kita insya Allah akan tertulis di antara pasukan Imam Zaman, militer Imam Zaman, insya Allah ajalallah taala farajahu syarif dan semoga eh, wujudnya Imam Zaman insya Allah cepat muncul dan kita merasa keadaan itu, kemunculan itu insya Allah di hayat kita masih kita hidup. Insya Allah di zaman itu. Eh, terima kasih kepada antum semua, eh, khususnya Ustaz Faizal. Ada suatu persoalan tentang apa takwil dan tafsir. Kita sudah menjelaskan apa jawabannya. Tafsir itu adalah lahir. Kita menjelaskan satu suatu ayat. Misalnya, inilah Ah, apa aslinya kata ini dari apa? Dari sumber apa? Akarnya huruf apa? Misalnya ini inilah tafsir. Asbabun nuzul salah satu misalnya ilmu tafsir. Ilmu tafsir termasuk beberapa ilmu. Yang salah satunya ilmu kosakata, yang kedua ilmu apa asbabun nuzul, yang ketiga ilmu qiraah ada beberapa kiraah, kiraah ini berbeda dengan kiraah itu kiraah yang kita biasanya membaca kiraah itu yang terkenal adalah kiraah hafs dari Asim. Ilmu riwayat juga ilmu hadis itu itulah juga salah satu ilmu yang dibutuhkan ilmu tafsir. Berarti seorang mufassir membutuhkan beberapa ilmu. Dan eh, karena itu tafsir itu maksudnya penjelasan. Dan eh, kita e, dengan baik memahami maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala di suatu ayat. Itulah maksudnya tafsir. Karena itu sebahagian ulama mengatakan paling rendah tafsir dan paling ringkas tafsir adalah terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran salah satu tafsir. Kita membaca terjemahan saja, tetapi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala apa dijelaskan di terjemahan itu. Itulah salah satu tafsir, tapi tafsir yang singkat, tafsir yang ringkas. Ilmu ta'wil itu maksudnya ilmu yang dalam, ilmu yang lebih dalam dibandingkan dengan ilmu lahir, ilmu batin itu. Dan karena itu kita uh, bisa mengeluarkan sebahagian apa takwil itu dari riwayat-riwayat. Ilmu takwil itu mungkin dari apa sumbernya dari uh, ahlul bait mungkin dari sebahagian ulama khusus. Misalnya Allama Tabatabai apa uh, di sebahagian ayat tafsirnya mirip dengan takwil. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih dalam dibandingkan dengan tafsir yang biasa. Itulah namanya Takwil Ta itu makna yang apa e, sederhana itulah batin. Makna batini untuk Al-Quranil Karim namanya takwil. Karena itu sangat-sangat kurang jumlah mereka yang bisa mem, apa, mengeluarkan ta'wil untuk uh, semua manusia. Ayat uh, eh, ke tujuh surat Ali Imran kita membaca di surat Ali Imran ayat ini. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب آيات آيات محكم نعمانيا أم الكتاب إيبو الكتاب وأخر متشابهات dan golongan yang kedua untuk ayat-ayat Al-Quran itulah mutasyabihat itu. فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله orang-orang bodoh mereka mengikuti apa fitnah mereka senantiasa apa mencari ayat-ayat mutasyabih untuk apa untuk memfitnahkan di antara manusia di antara umat Islam وابتغاء تأويله dan maksud mereka apa tafsir politik dari ayat-ayat mutasyabih. So, maksudnya mereka mau menarik tafsir itu untuk dirinya, diri mereka. Wama ya'lamu. Di sini ada kata ta'wil. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Bukan tafsir di sini. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. tidak mengetahui ta'wil Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warasikhuna fil ilm. Rasikhuna fil ilm siapa? Di banyak riwayat sudah jelaskan untuk kita rasikhuna fil ilm adalah ahlul bait. أهل البيت itu mereka mengetahui ta'wil Al-Quran. Ber, berarti ta'wil di sini mak, maksudnya makna yang lebih dalam, lebih kuat, lebih apa batin dibandingkan dengan lahir Al-Quran. Itulah perbedaannya tafsir dan ta'wil. Dan kita sudah menjelaskan di surat Al-Balad Eh, sudah selesai ayat 16. Au miskinan zamat robah. Ada beberapa ayat terakhir surat Al-Balad yang kita insya Allah mau berbicara tentang ayat-ayat itu. Kemudian kita mau beberapa menit berbicara tentang wujud Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif karena hari Jumat adalah hari setengah Syaban dan kita insya Allah mau berbicara tentang keutamaan dan kemuliaan hari itu kemuliaan apa wujud imam zaman dan beberapa masalah yang penting tentang wujud imam zaman dan kemunculan Imam Zaman Ajalallah Ta'ala Farjahu Syarif di uh, akhir majelis ini. Dan kita menghadiahkan pahala majelis kita kepada Imam Zaman. Hmm. Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif. Hadiah kita, niat kita untuk majlis ini kepada Imam Zaman. Bersama orang tuanya Imam Hasan Askari dan apa Siti Nargis atau Nargis atau Malika. Semuanya ada nama ibu Imam Zaman. Dan kalau di sebahagian apa masalah musibah ada kebutuhan di antara kita kalau kita menyebutkan nama ibu Imam Zaman dan memberi pahala, memberi apa uh, sebahagian pahala kita kepada beliau, insya Allah akan selesai musibah itu dan masalah itu, insya Allah akan selesai dengan niat itu. Itulah apa sudah di alam kita. Dan semoga wujud imam zaman senantiasa memperhatikan kita sebagai apa pencinta pencinta beliau dan pengikut beliau. InsyaAllah. Tentang ayat-ayat yang dulu sudah menjelaskan, ada beberapa hadis. Saya mau awal majlis ini membaca sebahagian hadis. Di usulul kafi. Salah satu buku asli kita. Sumber apa riwayat-riwayat kita adalah usulul kafi dari Syekh Kulaini. Ada suatu riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda min mujibatil maghfirah it'amul muslimis sarban. Kata sarban itu maksudnya apa? Yang apa? Lapar. Satu orang Muslim yang lapar kita memberi makanan kepada orang tersebut. It'am di sini menyebabkan maghfirah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita. برعارتي من يوكا فنعبونا من الله سبحانه وتعالى إطعام المسلم الصغبان يانك دوا رواية دوا تنتن إطعام الطعام داري إمام رضا عليه الصلاة والسلام رواية إتدي وسائل الشيعة أتوا بهار الأنواع كدوا دوان عدد عن معمر ابن خلاد قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام kita mempunyai apa Abul Hasan maksudnya Amir al Mu'minin. Di sini Abul Hasan Al ridha maksudnya Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Beliau yakul pada zaman yang beliau makan. Pada suatu makanan beliau makan. Fatala hadhil ayah. Beliau pada waktu itu membaca ayat ini. Falaqtahamal aqabah. Apa? فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطعم ثم قال كموديان باليوم bersabda علم الله أن ليس كل أحد يقدر على إتق رقبه فجعل لهم سبيلا إلى الجنة بإطعام الطعام Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sangat-sangat sulit, sangat susah untuk bangsa Islam yang memerdekakan apa orang-orang budak. Karena salah satu contohnya di ayat-ayat apa yang tadi kita sudah membacanya. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala fakku raqabah. Allah subhanahu wa ta'ala apa menjelaskan raqabah itu jalan sulit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fakku raqabah. Kita melepaskan apa budak. Sulit itu. Sangat susah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan apa suatu jalan yang sangat sederhana untuk umum, untuk mm, manusia, semua manusia. Itulah jalan yang sangat sederhana, sangat mudah. Maksudnya apa? Maksudnya it'amu ta'am. Kita memberi makanan. Walaupun kepada satu orang, dua orang, tiga orang. Kepada sebahagian tetangga kita. Bukan semuanya. Itulah sederhana. Karena itu beliau sudah apa bersabda alim Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui alaysa kullu ahadin yaqdir tidak mampu semua orang yang apa memerdekakan apa budak ala itqiraqabah karena itu faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka sabilan ilal jannah, jalan menuju surga. Dengan apa? Fi ta'am. Dengan memberi makanan kepada mereka, kepada orang-orang yang lapar. Itulah riwayat. Berarti kalau kita niat dan memberi makanan, walaupun mereka bukan lapar. Nafsul it'am, kita memberi makanan saja kepada orang-orang lain. Sebenarnya salah satu jalan menuju surga di riwayat itu. Dua riwayat yang apa Ahlul Bait sudah menjelaskan ta'wil ayat itu. Aban bin Taglib salah satu apa sahabat امام صادق عليه الصلاه والسلام مريوايات كان تنتن سواتو ايات فلق تحمل عقابه روايات اتبع عندن تابي كتا كتا تراهر امام صادق عليه الصلاه والسلام بجيني فان الله سسنجوهني الله سبحانه وتعالى فك رقابكم من النار الله سبحانه وتعالى ملفسكن atau menjauhkan, mengeluarkan apa? Rekobakum leher-leher kalian dari neraka jahanam. Berarti apa? Berarti apa? Uh, menjauhkan kalian dari neraka jahanam. Melepaskan atau menyelamatkan kalian dari neraka jahanam. Dengan apa? biwilayatina ahlal bait. Dengan wilayat kita ahlul bait. Fakku raqabah dengan apa? Maksudnya fakku raqabah bukan buddha Maksudnya di riwayat ini ta'wil ayat itu. Yang maknanya lebih dalam. Maknanya yang di riwayat itu dari Imam Sadiq alaihi salatu wasallam fakku maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala apa membebaskan kalian menjauhkan kalian dari neraka jahanam dengan wilayat ahlul bait dan dua terakhir yang tentang ayat-ayat itu riwayat dari Imam Sadiq alaihi salatu wasallam juga باليوم menjelaskan nahnul aqabah fakku raqabah wa ma adraka mal aqabah wahai rasul ya rasulullah engkau tidak mengetahui aqabah itu apa riwayat Imam Sadiq apa menjelaskan nahnul aqabah kami adalah aqabah kami maksudnya ahlul bait ahlul bait itu salah satunya Rasulullah dan 13 apa maksum selanjutnya adalah akabah. Wa man naja. Siapapun yang lewat apa dari dunia dengan apa kecintaan itu kecintaan ahlul bait itu naja mereka akan memang wa bina fakkallah riqabakum minan nar dengan kami Allah subhanahu wa ta'ala apa melepaskan kalian, memerdekakan kalian, apa um, menjauhkan kalian dari neraka jahanam. Karena itu kata Imam Sadiq begini terakhir. Fakku adalah wilayatu amiril mu'minin alaihi salam. Di suatu riwayat lain, beliau bersabda fakku adalah wilayat amiril mu'minin. Semoga wilayah Amirul Mu'minin senantiasa ada di hati kita, di dalam apa batin kita insya Allah. Ada beberapa pelajaran di ayat-ayat itu yang tadi kita sudah membacanya. Di ayat-ayat itu kita tidak melihat suatu syarat tentang Islam, agamanya siapa, Orang miskin itu harus agama Islam. Harus Muslim. Orang yatim itu yatim dari golongan Islam. Bukan. Kalau kita memberi makanan. Kepada siapa? Walaupun orang Islam itu lebih utama dibandingkan dengan orang kafir. Walaupun begitu. Walaupun orang Syiah itu lebih utama dibandingkan dengan ikhwan ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kalau kita memberi makanan kepada orang kafir. Yang miskin. Yang yatim. Itulah berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman. Fakku raka'bah, Fakku raka'bah, raka'bah siapa? Raka'bah Islam atau raka'bah lain. Allah subhanahu wa taala apa tanpa syarat berfirman tentang raqabah itu atau it'amun fi yawmin zi مسغبة يتيما za مقربة atau miskinan za matrabah berarti yatim itu miskin itu walaupun yatim itu dari kerabat kerabat kita lebih utama tapi yatim itu miskin itu tanpa syarat. Kita memberi makanan kepada orang miskin. Itu berpahala. Fakku Salah satu contohnya kita melepaskan budak, memperdagangkan budak. Mungkin kita melepaskan nafsu kita, diri kita. Maksudnya fakku begini. Itulah apa tafsir kedua. Mungkin maksudnya Allah Subhanahu wa taala wahai manusia engkau harus melepas, melepaskan dirimu dari neraka jahanam. Atau melepaskan dirimu, menjauhkan dirimu dari apa? Dari maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia. Atau dari apa? Dari kejahilan. Lawan katanya ilmu masalah jahlu. Jahlu maksudnya kejalan, jahilan. Orang jahil. Orang jahil salah satu fakku raqabah tafsirnya kita memberi ilmu, memberi pengetahuan kepada orang itu. Salah satu tafsirnya di sini masalah ini, masalah ilmu dan jahil. Kita mempunyai dua kata, Itku rakabah. dan fakku rakabah. Itku, itku rakabah di fikir kita ada itqu raqabah kita memberi uang kemudian orang itu jadi bebas akan apa bebas itulah namanya itqu raqabah tapi fakku raqabah maksudnya kita membantu misalnya kita bersama-sama mengeluarkan apa apa kita bersama-sama mengumpulkan uang untuk apa? Untuk membebaskan orang itu dari misalnya eh, taksi-taksi uh, sebelum ini dari penjara misalnya. Itulah fakku rakabah. Dan ada beberapa pelajaran kita lewat. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita insya Allah menjelaskan uh, ayat-ayat itu dalam pelajaran-pelajaran tersebut.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 Itulah salah satu terjemahan. Insya Allah kita menjelaskan dua apa cara untuk terjemahan ayat itu. Ayat 18. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Walladzina kafaru ayatina hum ashabul mas'amah. Orang-orang yang kafir apa tak percaya kepada ayat-ayat kami, maksudnya kafir apa? Kafir eh, dengan apa? Tentang apa? Tentang ayat-ayat kami kepada ayat-ayat kami. Mereka itulah golongan kiri. Ulaika ashabul mas'amah. Alaihim narun mu'sadah. Api neraka akan ditutupkan atas mereka itu. Itulah terjemahan apa lahir. Tentang ayat itu. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا أفا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة kemudian kata thumma di sini maksudnya kemudian maksudnya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi dua tausiat tapi dua tausiat itu yang berada di antara orang-orang yang beriman. Berarti tausiah itu tidak langsung kepada kami, kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan beberapa keutamaan orang-orang yang beriman. Minallazina amanu. Amanu siapa? Mereka yang apa beriman saja? Bukan watawasau bil watawasau bis Ada dua tausiat di antara mereka. Tausiat itu yang pertama tentang masalah kesabaran. Watawasau bis watawasau bil marhamah. Yang pertama tentang kesabaran. Yang kedua tentang kasih sayang, tentang rahmat. Ada dua cara untuk terjemahan ayat itu. Kalau kita mau membaca terjemahan itu yang baik, yang ber apa hubungan dengan ayat-ayat sebelum ini, kita harus apa menerjemahkan dengan apa terjemahan ayat-ayat sebelum ini harus ditambah dengan ayat ini. Ditambah ayat ini. Maksudnya begini. Semua kebaikan seperti budak yang akan terlepas. Akan bebas. Kami memberi makanan kepada orang yatim. Kami memberi makanan kepada orang miskin. Maksudnya is'amut ta'am. Semuanya adalah syarat untuk iman. Berarti summa kana minalladzina amani. bukan kita harus memberi makanan kepada orang yatim kemudian kita beriman. Bukan. Bukan. Hmm. Maksudnya kita harus dengan iman kita, hmm. dengan niat kita, kita memberi makanan kepada orang yatim, kepada orang miskin. Itulah yang pertama. Yang kedua, terjemahan kedua. Kalau kita memberi makanan kepada orang miskin, kepada orang yatim. Kalau kita senantiasa orang baik, senantiasa melepaskan orang dari apa penjara, orang budak, orang budak yang apa tangannya tertutup di antara kita, kita melepaskan orang itu, memerdekakan orang itu. Itulah apa salah satu kerja baik. Kalau seorang begitulah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا Seorang yang beriman, derajat orang itu yang beriman lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pekerjaannya baik. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala itulah cara kedua untuk terjemahan ayat itu. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mau membandingkan keyakinan kita, iman kita, dan tausiah kita dengan kesabaran, dengan rahmat itu. Dan salah satu contohnya rahmat itu adalah contoh yang ayat ayatnya sudah selesai. Salah satu contohnya untuk rahmat kita memberi makanan kepada orang yatim, kepada orang miskin. Kalau seorang memberi kasih sayang kepada orang lain, wasiat tausiah kepada orang-orang lain tentang rahmat itu, tentang sabar itu, orang itu dengan iman lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kedua yang sangat-sangat baik maknanya. Di terjemahan itu, kata naimanah itu sudah diterjemahkan dengan apa? Dengan yamin, kanan. Karena salah satu apa golongan dalam surga adalah ashabul yamin. Ashabul yamin siapa? setiap orang yang apa buku amalnya di tangan kanan. Orang itu ashabul yamin. Mungkin maksudnya ashabul maimanah itu kata maimanah itu diambil dari yamin itu. Orang apa yang amalnya buku amalnya di tangan kanan mungkin. Tapi yang kedua kemungkinan kedua adalah maimanah itu bukan dari yamin. Maimanah itu dari yumn. Yumn maksudnya berakah. Ulaika ashabul maimanah. Allame Sabatabai di tafsir Al-Mizan apa memperkuatkan tafsir ini. Itulah lebih kuat menurut Allame Sabatabai. Kenapa? Karena Lawannya, lawan katanya adalah mas'amah itu. Mas'amah itu bukan maksudnya kiri. Mungkin maimanah itu maksudnya diambil dari kata yamin. Tapi mas'amah itu tidak ada maknanya kiri. Itulah menurut Allah Sabai. Dan menurut beliau, ulaika ashabul maimanah mereka lah orang yang penuh berkah. Ashabul maimanah. Mereka yang apa? Orang-orang penuh berkah kehidupan mereka. Berkah ini, berkah itu di mana? Kepada orang-orang lain, kepada orang miskin, kepada orang yatim. Tausiah mereka tentang kesabaran, tentang rahmat itu. Berarti itulah berkah di kehidupan mereka. Ulaika ashabul maimuna. Dan mungkin maksudnya ulaika ashabul maimuna dalam surga. Dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa? Mengucapkan apa? Selamat atas mereka. Wahai orang-orang yang beriman dan bertausiah dengan kesabaran, dengan kasih sayang. Kalian akan masuk di surga yang penuh Berkah itulah apa kabar gembira Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk di antara tentang orang-orang kafir. Walladzina kafaru biayatina. Kafaru biayatina bukan maksudnya orang-orang kafir. Bukan. Kafaru biayatina maksudnya mengingkari. Kafaru di sini kufur tentang ayat-ayat kami. Dan mungkin maksudnya kufur apa batini. Lawan katanya adalah iman. Mungkin. Kedua-duanya mungkin. Kafaru bi men mengingkari ayat-ayat kami. Setiap ayat yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, mereka tidak menerima ayat itu, mengingkari ayat-ayat itu. منولك آيات آيات إيتو والذين كفروا بآياتنا ثلوث آيات إيتو عطا والذين كفروا بآياتنا هم mereka lah ashabul mas'amah. Ashabul mas'amah adalah lawan katanya maimanah itu penuh berkah. Itulah tanpa berkah. Mas'amah itu Maksudnya dari sum Kata sum itu atau di bahasa Arab sum itu sum itu kecelakaan. Orang itu apa keburukan itulah. Yang mereka lah senantiasa tanpa berkah di kehidupan mereka. والذين كفروا ayatina hum ashabul mas'ama. mungkin maksudnya eh, di sini juga masalah mungkin itulah apa ihtimal kedua kemungkinan kedua mungkin maksudnya di sini ulaika ashabul mas'ama mereka lah yang apa eh, akan mengambil buku amalnya di eh, tangan kiri mungkin alaihim narun mu'sadah kata isad Kata mu'sadah asalnya adalah isad. Isad maksudnya satu rumah yang apa pintunya sudah tertutup. Orang itu dalam rumah itu. Berarti rumah itu seperti penjara. Tidak bisa keluar dari rumah itu. Kata Isad maknanya begini. Alaihim atas mereka adalah neraka yang apa menutup jalan-jalan mereka. Tidak akan keluar dari neraka jahannam. Itulah pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ada dua riwayat. Dua riwayat. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah kata watawasau bisabri watawasau bisabri maksudnya as-sabru maksudnya apa? Sabr apa? Sabr atas musibah atau yang lain. Di riwayat itu as-sabru ala faraidillahi azza wa jal. Kesabaran kita atas faraidullah, atas semua apa perintah Allah yang subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan atas kita. Seperti salat, seperti puasa, seperti maksiat-maksiat yang mungkin ada, na'udzubillah ada di antara kita. Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Itulah faraidullah. Faraidullah semua halal dan haram yang kita harus menjaga. Memelihara kita dari maksiat itu. Dan uh, faraid yang kita harus melakukan wajib itu. Itulah faraid. Semua yang diwajibkan atas kita. ta'wasau bil marhamah. Maksudnya fima bainahum. Marhamah kasih sayang di antara manusia. Wala yuqbal. Hada itulah salah satu syaratnya. Yang akan tam, ya, sudah tambah di riwayat itu wala yuqbal hadza illa min mu'min Allah Subhanahu wa taala tidak menerima marhamah itu kecuali dari seorang mukmin berarti kalau seorang kasih sayang kepada orang lain tanpa iman Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari orang tersebut سموك بيتا كيتا سموا عمل بيت كيتا أكن تلما الله سبحانه وتعالى دعنا شرط إيمان إتلا أدلا شرط إتو تي رواية ترسبو دان رواية لين علي بن إبراهيم رواية كان أصحاب الميمنة إتو إتلا تأويل أدلا أصحاب أمير المؤمنين أصحاب المشأمة إيتو مقصودنا الذين خالفوا Amirul Mukminin. Siapapun yang melawan Amirul Mukminin. Berarti dua ta'wil ayat-ayat tersebut. Sallu ala Nabi wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Tentang uh, apa uh, hari 15 bulan Syaban, saya mau berbicara beberapa menit, 10 menit maksimalnya. Insya Allah kalau ada persoalan, insya Allah selanjutnya kita siap untuk berdiskusi dan membahas tentang persoalan-persoalan hadirin hadirat insya Allah. Ada di sebahagian riwayat malam setengah Syahban adalah malam yang terbaik di antara semua malam. Setelah malam Qadar. Setelah malam Qadar itu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala apa menentukan malam Qadar, menjadikan malam Qadar malam pertama. Yang kedua adalah malam setengah Syaban. Dan malam itu mempunyai amal-amal khusus. Salah satunya adalah ihya seperti Lailatul Qadar seperti Lailatul Qadar itu dan mempunyai beberapa amal seperti mandi mandi mustahab itu ihya dengan doa dan istighfar itu doa kumil ziarah Abu Abdullah Al-Husain dan ada di sebahagian riwayat semua anbiya para nabi 124 ribu nabi pada malam setengah Sya'ban mereka apa mengucapkan salam dan membaca ziarat Abu Abdullah Al-Husain. Bukan membaca sebesar kita. Berarti ruh mereka bertemu dengan Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Hikmahnya, filosofinya apa? Kita tidak mengetahui apa hikmah itu. Berarti Imam Hussein dan wujud Abu Abdullah Al-Husain sangat-sangat tinggi derajatnya di antara semua anbiya dan ausia. Salah satu zikir yang mulia pada malam itu adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan la ilaha illallah. Empat zikir itu. Salah satu salat yang pada zaman itu adalah salat Ja'far Tayyar. Caranya adalah di Mafatih Al-Jinan. Panjang itu. Tapi salat Ja'far Tayyar untuk semua hajat kita. Berarti salah satu salat untuk hajat-hajat kita adalah salat Ja'far Tayyar. Dan salah satu amal pada zaman itu, pada malam itu adalah ziarat imam zaman. Ajalallah ta'ala farajahu syarif. تمتن امام زمان ادب براتا پر سؤالا بانيا پر سؤالا بان تركيتا تتابي پر سؤالا پر سؤالا بنتين عدالة پر سؤالا كيتا تنتن كلاهرا امام زمان دي رواية بواية كيتا عدالة امام زمان سده لاهر امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف di riwayat apa yang diriwayatkan Hakimah Hakimah Khatun beliau meriwayatkan zaman itu menceritakan apa uh, kisah itu yang ada di buku-buku kita riwayat itu dan sudah terjadi kelahiran beliau dekat azan subuh waktu subuh dan tahun 255 Hijriah. Tetapi tentang masalah itu kelahiran Imam Zaman ada perbedaan di antara apa ahlus sunnah wal jamaah. Sebahagian ulama ahlus sunnah wal jamaah khususnya ulama yang hidup, ulama yang di zaman ini. Misalnya di 100 tahun ini dari 100 tahun yang lalu sampai sekarang. Kebanyakan mereka mengingkari kelahiran Imam Zaman. Mereka mengatakan kelahiran Imam Zaman apa? Belum lahir, beliau belum lahir. Akan lahir di akhir zaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka yakin Imam Zaman ada. وجود میارم zaman salah satu کیاتینن ahlus sunnah wal jamaah. dan kalau kita menyebarkan masalah apa kita memperluaskan masalah itu begini bahwa semua agama bukan apa semua orang Islam semua agama samawi yakin salah satu salah satu apa eh, orang yang Afan. Nyelamat Ustaz. Apa kan nyelamat? Ah, nah. <laughs> sudah terlupa Afan. Hmm. ah, setiap orang yang beragama samawi yakin seorang penyelamat akan datang. Di antara orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, mereka yakin orang itu adalah ah, apa Masih. Nabi Isa. Tapi menurut kita Islam adalah orang itu adalah apa imam zaman. Dan menurut kita Nabi Isa masih hidup dan di belakang uh, imam zaman akan datang dan beliau jadi makmum di salat imam zaman. Berarti di salat itu imam zaman jadi imam dan uh, Nabi Isa jadi makmum uh, secara jamaah. Tentang وجود امام زمان دی اثر اهل السنه والجماعه بان یا روایت بان یا روایت اه، دان اه، مثال يدي مسند بن اه، احمد بن حنبل سراتوس تيغابولو انم حدیث تنتا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دان ثلاثه علماء من بولكان سموا حديث ايتو dengan nama Ahadithul Mahdi min Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Mengumpulkan di buku ini. Hmm. Itulah riwayat-riwayat hmm. apa? Hmm. Eh, beliau. Riwayat-riwayat itu banyak. Misalnya salah satu buku yang apa sudah ditulis oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Ibn Sabbagh Maliki الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة سفرت البيان في أخبار صاحب الزمان سفرت مناقب آل الرسول دان بان بوكو ينسوده ترتوليس أوله علماء أهل السنة والجماعة دان سبهاجيان رواية مركة عدلة المهدي من ولدي مهدي دری رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدي مهدی دری أكو من انکر خروج المهدی فقط کفر سی افرابون یعنی من اینکاری افا که افا که امام زمان اران ایتو کفیر المهدی من نا اهل البيت مهدی داری کامی اهل البیت دان المهدی افا حقون من ولی فاطمه مهدی وجود نیه حق داری افا که ترونن فاطمه سید فاطمه تو Itulah salah satu masalah yang penting. Berarti semua, semua ahlus sunnah wal jamaah yakin dengan wujud imam zaman, tentang wujud imam zaman. Tetapi masalah asli, apakah, apakah beliau sudah lahir atau belum? Sebahagian mereka sudah mengatakan beliau sudah lahir. Seperti Ibn, Ibn Sabbah seperti Ibn Athir yang sangat penting kedudukan mereka di antara ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sebahagian mereka juga mengingkari wiladah imam zaman pada zaman itu. Tentang ghibah imam zaman. Beliau mempunyai dua ghibah. Ghibah sugra yang pendek, yang kubra, yang panjang. Kubra itu, sugra itu maksudnya hampir apa ۷۰۰ تهان پدا زمان ینگ ام پد وکیل امام زمان مسیحی دو ینگ تراهر مقصود نیه علی ابن محمد سمری وکیل تراهر امام زمان پدا زمان ینگ بلیا وفات امام زمان مولای قیبه الکبره kubra itu maksudnya panjang, rembat panjang. Berarti zaman itu sampai sekarang beliau masih riba. Ribah itu maksudnya apa? Mungkin ada satu persoalan. Apakah imam zaman ribah maksudnya tinggal di satu tempat jauh? Apakah maksudnya begini? Tidak. Maksudnya imam zaman ribah itu tidak menjelaskan dirinya untuk umum. Berarti Imam Zaman tinggal di antara kita. Beliau makan dengan makanan-makanan kita. Beliau berada di kumpulan-kumpulan kita. Tetapi kita tidak mengetahui siapa Imam Zaman. Maksudnya, mata-mata kita, hati-hati kita tidak layak untuk memahami wujud imam zaman siapa. Itulah masalah aslinya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggaibkan, menyembunyikan wujud imam zaman dari kita? Tidak dikelihatan kita. Kenapa? Salah satu adalah ujian. Salah satu dalilnya ujian kita. Di zaman ribah banyak orang akan gagal tidak nyaman di ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang hawa nafsu mereka menarik mereka di jalan sesat. Siapapun yang dengan kata intizarul faraj mereka jadi muntazar atau muntazir bukan muntazar. Muntazar adalah imam zaman. Kita sebagai muntazir itu kita menunggu wujud imam zaman. Siapapun yang sebenarnya orang itu menunggu wujud imam zaman, orang itu sebenarnya memang sukses di akhir zaman. Itulah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa wujud imam zaman disembunyikan di antara kita? Kenapa? Karena keamanan wujud imam zaman dari orang-orang zalim. -orang kita lihat selama beberapa ratus, dua dua dua ratus ratus ratus lima puluh tahun ada ayah-ayah imam zaman hadir di antara umat Islam tapi sebahagian umat Islam dengan nama Islam membunuh syahid mereka. Allah subhanahu wa ta'ala harus menjaga wujud imam zaman dari orang-orang bodoh tersebut, orang-orang biadab tersebut. Dengan cara apa? Cara Caranya apa? Adalah ghibah. Caranya ghibah. Sampai waktu kapan? Waktu apa? Sampai waktu yang kita membutuhkan wujud Imam Samad. Berarti, apakah sekarang kita memerlukan wujud Imam Zaman? Tidak. Kita belum siap untuk kedatangan imam zaman. Kita semua kita belum siap. Salah satu persiapan itu kita harus apa mengontrol amal-amal kita, mengontrol keluarga-keluarga kita. Kita belum siap. Kalau kita berpikir, apakah pemerintahan kita, negara negara kita, kota kita, tempat-tempat kita, rumah kita sekarang siap untuk kedatangan imam zaman, kemunculan imam zaman? Belum. Siapapun yang senantiasa hisab. Senantiasa setiap hari hisab. Menghitung semua amal-amalnya sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Sebenarnya orang itu siap untuk kemunculan Imam Zaman. Banyak manfaat di ribat Imam Zaman. Dan kalau kita mau membahas tentang masalah itu mungkin panjang. Salah satu manfaatnya adalah apa? Semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita dengan wujud Imam Zaman. Dengan doa Imam Zaman. Kita tidak mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita. Kasih sayang kepada kita, kepada hambanya, kepada semua umat Islam. Dengan apa? Dengan doa kita. Doa kita tidak layak untuk terima Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa, suatu doa, satu doa sahaja yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Imam Zaman di salah satu apa ziarah adalah ziarah jamae kabire. Ziarah jamae kabire yang besar, jamae yang besar. Kita mempunyai jamae sagire, jamae kabire. Kedua-duanya baik, tapi jamae kabire itu lebih lengkap, lebih sempurna. Di ziarah itu adalah dengan wujud imam zaman Allah subhanahu wa ta'ala apa menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Dengan wujud imam zaman Allah Subhanahu wa taala membahagiakan rezekinya di antara kita. Berarti wujud imam zaman sebagai sumber asli untuk rizki di antara kita. Rahmat di antara kita. Dan banyak manfaat. Banyak manfaat di apa eh, wujud imam zaman sekarang dan eh, saya eh, sudah menulis semua manfaatnya tapi eh, salah satunya saya sudah menjelaskannya Salah satu masalah persoalan masalah umur panjang beliau apakah mungkin atau tidak mungkin? Mustahil. Mungkin. Apakah sudah terjadi satu orang yang berumur panjang pada zaman dahulu ada? Di <laughs> Nabi Adam adalah hampir seribu tahun umur beliau. Syais juga hampir apa eh, sembilan ratus tahun. Dan seperti eh, beliau sebahagian anbiya umur mereka panjang. Salah satu orang yang umur panjang yang masih hidup Nabi Khidir. Dan menurut ahlu sunnah wal jamaah beliau masih masih hidup. Nabi Isa masih hidup. Berarti umur beliau berapa tahun? lebih panjang dibandingkan dengan Imam Zaman Ajalullah. Umur Nabi Isa berapa tahun? Sekarang tahun berapa? 20 2000 apa? 22. Ini inilah umur Nabi Isa. Umur Nabi Khidir lebih panjang dibandingkan dengan Nabi Nabi Nuh. Salah satu contohnya Nabi Nuh. Ada di riwayat sebahagian riwayat beliau setelah apa banjir dan azab kaumnya akan tinggal di antara kaumnya 500 tahun berarti lebih lebih dari 1400 tahun umur beliau umur Nabi Nuh karena itu salah satu sifatnya Nabi Nuh adalah Syaikhul Anbiya. Syaikhul Anbiya yang sangat tua. أمور باليوم بنوح ثلاثة مسألة yang penting masalah kemunculan imam zaman. Kita mempunyai beberapa apa kata alaimu zuhur tanda-tanda kemunculan imam zaman. Alaim akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Syarat itu dulu syarat-syarat berbeza dengan alaim zuhur. Berarti dengan syarat apa imam zaman akan datang, akan muncul. Syaratnya bagaimana? Salah satu intidarul fa'il, salah satu syaratnya adalah in, kita harus menunggu. Menunggu. Itulah salah. Riwayat itu dari Rasulullah. Afdalul a'mal, paling mulia amal di antara manusia adalah intizarul faraj. Kita menunggu apa kemunculan imam zaman riwayat dari siapa dari Rasulullah untuk siapa untuk imam zaman afdalul a'mal adalah intidarul faraj seperti masalah itu banyak tentang wujud imam zaman cukup waktu kita selesai semoga senantiasa kita memperhatikan imam zaman di kehidupan kita, di rumah kita, di antara keluarga. Setiap hari kita membaca doa itu untuk kesehatan Imam Zaman. Allahumma kulli al hujjat ibn al-Hasan. Berarti dengan doa itu kita memperhatikan niat kita, kita memperhatikan Imam Zaman. Sebenarnya pada zaman itu Imam Zaman juga memperhatikan kita memperhatikan kita. Niat imam zaman juga niat kita. Semoga pahala majlis ini Insya Allah sampai imam zaman, sampai ibu imam zaman, bapak imam zaman. Dan semoga nama-nama kita akan apa tertulis di antara pengikut setia imam zaman pecinta Imam Saman, insya Allah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad ajil farajahu. Ya sahibal asri wa zaman adrikna. Alhamdulillah, terima kasih banyak ucapkan kepada al Fadil Ustaz Syekh Di Rabbani atas penyampaian kelas ulum tafsir dan sedikit perbahasan berkenaan dengan wiladah Imam Zaman alaihissalam. Jadi teman-teman yang ada soalan uh, atau, ataupun ada pertanyaan berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz boleh ajukan soalan tersebut di sini di ruang message ataupun boleh ajukan terus kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ah. warahmatullah. Terima kasih bagi laluan untuk bertanya. Uh, ayat jumlah ayat lebih kurang 6.600 lebih itu adalah jumlah yang di dalam ahli sunni. Namun dalam banyak-banyak itu ada bagaimana kita untuk mengetahui bahawa ayat itu umum ataupun khusus. Yang keduanya masalah-masalah ayat nasih dan mansuh. Yang tiga mujmal dan mubayan. Yang keempat ialah ayat yang mutasyabih dan muhkamat. Sayyidina Ali ada mengatakan bahawa ayat-ayat Quran adalah kita pastikan bahawa ayat-ayat itu sebagaimana yang saya, saya katakan tadi. Mohon penjelasan daripada Ustaz Rabbani. Dan terima kasih. Oke. Okay. Uh, eh, tetapi ada eh, satu masalah itu, itulah uh, hampir apa masalah itu sangat panjang kalau kita mau menjelaskan masalah itu mungkin satu jam, dua jam. Uh, karena hmm. itu mungkin satu buku sudah tertulis tentang masalah apa nasakh dan nasikh dan mansuh sebagai satu ilmu ulumul Quran atau tentang masalah muhkamat dan mutasyabihat tentang masalah hmm. mubayyin, tentang masalah misalnya um, uh, ayat uh, umum dan khusus. Umum apa, khusus apa. Kalau kita mau menjelaskan semua itu tentang apa dengan apa teliti, kita harus uh, apa waktu kita panjang sekali karena tapi ringkasnya begini bahwa eh, banyak ayat banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan suatu kaidah untuk kita, di antara kita. Dan kalau kita melihat sebagian ayat yang lebih kurang Luasannya lebih kurang dibandingkan dengan kaidah itu. Itulah khusus Umum itu maksudnya, maksudnya kalau tidak ada syarat, tidak ada kaidah, tidak ada yang suatu riwayat, suatu ayat yang uh, apa men, menyempitkan perluasan ayat asli kita secara umum Itulah senantiasa ada dengan umumnya untuk kita. Saya beri contoh. Tolong diperhatikan. Ada suatu ayat tentang apa masalah semua makanan lautan. Di antara ikhwan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah kaidahnya umum di antara ikhwan ahlus sunnah wal jamaah. Umum di antara mereka. Ayatnya apa? Surat Al-Ma'idah. Sebentar, saya membaca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 90 إنم سورة المائدة بجيني بهوى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الله سبحانه وتعالى من حلال كان باقي كاليان أبا سيد البحر مقصود يا سيد البحر أبا وطعامه مكانان داري lautan. Maksudnya semua hewan yang keluar dari apa? Untuk siapa? Untuk orang haji. Mata'allakum. Karena ayat-ayat itu ayat haji. Terus, setiap orang haji yang mendapatkan makanan dari laut. Apakah laut itu, makanan itu halal atau haram? uhilla lakum saydul bahr. Allah subhanahu wa ta'ala menghal menghalalkan bagi mereka makanan itu. Semua ikan, semua hewan dari laut halal bagi manusia. Itulah kaidah asli kita. Apakah itulah secara umum? Berarti kaidah itu secara umum. Khususnya apa? Khususnya di antara ahlus sunnah wal jamaah tidak ada. Karena mereka melihat misalnya satu ayat. Tidak ada ayat lain. Misalnya tentang ikan yang apa tidak punya apa sisi atau tentang sebagian uh, eh, hewan misalnya lobster tentang hiu Apakah boleh atau tidak boleh? Halal atau haram? Di antara mereka haram. Halal. Tapi di antara kita, khusus itu adalah riwayat Rasulullah, riwayat Ahlul Bait. Dan sebahagian ayat Al-Quran. Riwayat Ahlul Bait itu banyak. Di antara kita. Riwayat Ahlul Bait, lobster itu haram. Riwayat itu ikan yang tanpa sisik itulah haram riwayat itu tentang apa se, se, apa sebahagian hewan seperti hiu itu haram itu yang dan tentang khusus sebahagian hewan sudah apa e, ditanyakan satu maksum salah satu imam mereka menjawab kepada kita apakah itu khusus khusus secara umum kalau misalnya kalau kita ragu, apakah ini tentang ayat khususnya atau umumnya? Kita harus lihat apakah ada riwayat khusus tentang hal itu, tentang hewan itu atau tidak. Tidak. Karena itu jadi halal untuk kita. Berarti khusus maksudnya satu ayat satu riwayat dari Rasulullah dan Ahlul Bait yang apa mengkurangkan mengkurangi apa mengkurangi apa e, kaidah aslinya yang umum mengkurangi kaidah itu itulah namanya khusus dan kaidah asli itu kaidah umum satu contoh lain salah satu contoh lain الله سبحانه وتعالى بالفيمان يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود مقصود أفا أوفوا بالعقود آيات برابا آيات برتما سورة المائدة سبتيتو آيات إتو سترى أموم سترى أموم أنتو كتا آيات برتما سورة المائدة Ma'idah. Saya membaca terjemahan itu. Hai orang-orang yang beriman. Apa? Tepatilah segala janjimu. Ya ayuhalladzina amanu awfu bil uqud. Itulah kaidah umum. Kaidah khusus kaidah khusus maksudnya apa? Mengkhususkan satu masalah mengikuti kaidah umum itu, kaidah umum tersebut. Berarti mengeluarkan satu hal dari kaidah tersebut. Itulah kaidah khusus. Mungkin kaidah khusus dari satu ayat, satu riwayat dari Rasulullah tadi dari Ahlul Bait. Tetapi di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita membandingkan riwayat-riwayat kita, riwayat-riwayat Ahlul Bait, khusus apa Syiah khusus Ahlul Bait. Tetapi riwayat-riwayat Rasulullah sahaja dengan sumber-sumber mereka diri mereka dan riwayat-riwayat apa sah sahabat untuk mereka apa penting dan terpilih mereka bukan riwayat ahlul bait kita. Itulah perbezaannya di antara kita dan mereka sebagai umum dan khusus. Tapi secara ringkas. Masalah yang kedua adalah nasikh dan mansuh. Nasikh dan mansuh maksudnya apa? Nasikh dan mansuh. Kita mempunyai ayat-ayat Al-Quran. Kata nasakh itu maksudnya apa? Nasakh itu berarti hukum. Hukum. Atau lahir. Ayat itu akan terhapus. Berarti kalau kita mau menjelaskan nasakh itu dengan dua cara. Dua jalan. Jalan lahir, jalan batin. Ak soalan kita begini, persoalan kita. Apakah lahir kita akan nas sudah nasakh atau tidak? Tidak. Lahir ayat-ayat Al-Quran, zahir ayat-ayat Al-Quran tidak nasakh. Tidak dinasahkan apa ayat lain. Lahirnya, lafaznya, kata-katanya tidak dinasahkan. Maksudnya akan terhapus. Kalau kita yakin suatu ayat akan, sudah terhapus zaman dulu, maksudnya apa? Maksudnya tahriful Quran. Dan tidak ada siapapun di antara umat Islam yang yakin atau uh, me, uh, pandangannya tahriful Quran tidak ada. Ada sebagian ulama di antara ahlus sunnah ada, tapi jumlah mereka kurang sekali, sedikit. Yang kedua, tahrif. Yang kedua adalah maksudnya tahrif tentang hukum-hukum ayat itu. Misalnya, saya beri contoh salah satu tah, apa eh, eh, yang kedua apa nasakh tentang apa hukum-hukum Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu hukum sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Satu ayat lain mengatakan dari tahun ini mulai hukum baru ada persoalan apakah hukum sebelum itu sudah dinasakh ayat kedua atau tidak. Menurut sebahagian ulama sudah dinasakh, tapi menurut sebahagian ulama lain tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan apa waktu khusus untuk hukum pertama. Waktu khusus. Saya memberi contoh. Tolong dibuka surat An-Nisa'i ayat apa 15 tolong dibuka ayat ini wallati saya membaca ayat itu wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum satu perempuan satu wanita yang maksiat maksiat zina min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum harus berada di antara manusia empat saksi untuk maksiat tersebut. Kemudian apa? Fa'in syahidu mereka sudah mengatakan tentang apa? Masalah itu, maksiat itu. Fa'am hukum aslinya begini. sekuhunna fil buyut. Wanita itu harus berada dalam rumah. Sampai kapan? Sampai waktu apa? hatta yatawaffahunnal maut sampai kematian. Berarti sampai akhir umurnya harus berada dalam rumah. Itulah hukum pertama. Au atau yaj'alallahu lahunna sabila. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan bagi mereka satu jalan lain. Sebahagian ulama mengatakan hukum ini sudah dinasakh بنسخ اوله عطا اوله آية، آيات آيات فرتما سورة النور سورة النور جزء 18 جزء 18 ستة سورة المؤمنون كتاب من بات آيات آيات فرتما سورة إتو الزانية آيات كدوة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة satu orang laki-laki yang zina dan perempuan yang zina fajlidu setiap mereka pembalasan mereka adalah apa seratus mi'ata jaldah mi'ata jaldah itu hukum mereka. Sebahagian ulama mengatakan itulah hukum baru. Hukum yang menasahkan hukum pertama. Hukum pertama yang ada di ayat 15 surat An-Nisa'i. Itu salah satu contohnya. Sebahagian ulama menjawab bukan itu ayat ini nasikh, bukan nasikh. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama berfirman, Au atau yaj'alallahu lahunna sabila. Hukum pertama ada begitu di rumah, seperti penjara orang itu, wanita itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu hukum secara umum. Berarti tidak menjelaskan hukum lain. Allah subhanahu akan menjadikan satu hukum nanti. Hukum nanti itu apa? Hukum nanti itu adalah ayat kedua surat apa An-Nur. Berarti ayat kedua surat An-Nur bukan nasikh untuk ayat 15 surat apa An-Nisa. Tapi itu itulah salah satu misalnya, salah satu contohnya. Tetapi semwa bank za Islam yakin ada nasikh dan mansukh. Salah satu nasikh adalah apa? Salah satu contohnya ayat nasikh itu ayat-ayat apa tentang masalah perubahan kiblah. Kita mengetahui awal Islam sampai zaman yang apa Rasulullah berada di Madinah, sudah pindah uh, di Madinah, di kota Madinah, beliau beberapa tahun apa salat menuju apa menuju Masjidul Aqsa. Tapi senantiasa ada ketuduhan dan eh, gangguan orang-orang uh, Yahudi dan Masehi sudah diganggukan mereka. Karena itu senantiasa menunggu wahyu untuk perubahan kiblah. Dan ada di uh, Madinatun Nabi suatu masjid eh, namanya Masjid Qiblatan atau Zu Qiblatan mempunyai dua kiblah. Kiblah pertama menuju Masjidul Aqsa dan di riwayat ada di salat duhur atau asar di tengah salat itu misalnya dua rakaat sudah selesai malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah sudah berubah kiblah orang Islam dan di salat itu Rasulullah melanjutkan dua rakaat selanjutnya menuju Masjidul Haram atau salah satu riwayat lain di antara salat zuhur dan asar sudah diwahyukan oleh Jabrail tentang masalah perubahan kiblah. Berarti masalah kiblah yang ada ayat-ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 144 qadnara taqallub wajhika itulah ayat itu nasikh. Nasikh untuk apa? Untuk hukum. Bukan untuk hukum itu ayat khusus tentang Masjidul Aqsa. Bukan. Tapi hukum itu yang ada di antara semua bangsa Islam. Ayat itu adalah namanya nasih itu untuk hukum itu. Seperti itu ada sebahagian ayat menurut kita itulah nasih dan mansuh dan eh, sah itu. Tapi kebanyakan itu dan eh, sebagai nasih dan mansuh itu kita menjawab untuk nasih dan mansuh. Tentang eh, apa persoalan yang akhir itu masalah mubayyin itu atau mutasyabih itu atau muhkam itu kalau kita mau menjelaskan muhkam itu mutasyabih itu mubayyin itu maksudnya apa mubayyin itu berarti eh, penjelasan kita satu ayat menjelaskan apa penjelasan khusus untuk apa ayat itu misalnya saya eh, eh kalau saya mau beri contoh tentang آه، آيات إيتو e سلحسة مبين إيتو e كان رسول الله سلحسة كرجان adalah تبيين الآيات لتبين كان آيات إيتو e بجيني لتبين للناس لتبين للناس وهي رسول إن كاو من بتا آيات آيات القرآن أنت أبا لتبين كتا تبيين إيتو كتا مبين أبا maksudnya master itu. Mubayyin ismu fa'il itu. Mubayyin itu maksudnya satu ayat yang menerangkan, menjelaskan suatu ayat yang tidak uh, maksudnya dan mafhumnya di kelihatan kita. Ayat itu menjelaskan maksudnya apa. Maksudnya siapa. Maksudnya misalnya saya saya membaca satu contoh. Kita senantiasa di surat Al-Fatihah membaca begini. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم مقصود نسيابة صراط الذين أنعمت عليهم جالا يانج أفا صراط الذين جالا أورانج أورانج يانج أنعمت عليهم إن كو وهي الله وهي توهان كامي من بري نعمة تبرمركا أوه سيابة مركا itulah apa lebih jauh dibandingkan dengan syarat al al mustaqim maksudnya jelas tapi syarat al ladina anta alaihim membutuhkan penjelasan penjelasan itu dari apa salah satu ayat menjelaskan untuk kita ayat itu berada di surat an-nisa'i surat an-nisa'i saya membaca ayat itu ayat 69 wa may yuti'illaha war rasula barang siapa yang taat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya faulaika orang-orang itu merekalah ma'alladzina sama siapa sama orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para anbiya, para nabi. Siddiqin, para siddiq maksudnya di sebagian riwayat maksudnya sedikit itu para imam. Suhada, para syahid. Salihin, orang-orang salih. Berarti orang-orang yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya senantiasa sama golongan-golongan tersebut. Para anbiya, para sedikit, para suhada. Para... Berarti ayat itu apa menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim bagi kita. Kita senantiasa salat. Tapi tidak mengetahui maknanya siapa yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Di ayat itu sudah dijelaskan untuk kita. Seperti misal itu banyak. Banyak di Al-Quran ini. Salah satu caranya tafsir Al-Mizan. Allah Tabai. Tafsir Quran bil Quran. Berarti dengan suatu ayat Allama Tabatabai menjelaskan ayat lain. Salah satu contoh dari Allama Tabatabai tentang apa? La yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Lahir ya? Lahin ya? Berarti terjemahan lahir. Tafsir lahir. Kalau kita mau membaca apa? Al-Quran harus wudhu. Mutahir itu, mutahar itu berarti wudhu itu sebagai taharat kita. Kesucian apa? Kita harus uh, menyuci apa? Lahir kita. Tetapi Allah Tabatai mengatakan la yamassuhu illal mutahharun mereka yang disucikan Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka di suatu ayat lain في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى من جلاس كان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهي أهل البيت Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan kalian dari semua maksiat. Berarti siapa yang layak untuk masuk di ayat-ayat Al-Quran adalah ahlul bait. Ahlul bait itu lebih utama, lebih layak dibandingkan dengan umum manusia. Itulah tafsir. Berarti semua kata-kata itu yang menjelaskan satu ayat atau sebagian riwayat yang menjelaskan su suatu ayat bagi kita itulah namanya mubayyin itu. Muhkam dan mutasabih itu muhkam maksudnya jelas. Aqimus sholah. Aqimus sholah maksudnya jelas bagi kita. Setiap orang ketika membaca ayat itu memahami maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat itu. Maksudnya salat bukan puasa. Bukan sedekah. Bukan. Maksudnya salat. Aqimus sholah. Atu zakah. Maksudnya jelas bagi kita. Walaupun sebahagian hukum fikih apa tidak apa jelas bagi kita. Kita membutuhkan sebahagian riwayat di bawah ayat tersebut. Berarti hukum-hukum asli itu adalah hukum yang jelas bagi kita. Itulah namanya muhtamatu. Mutasyabih itu, mutasyabih itu maksudnya belum jelas. Tidak jelas bagi kita. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jelas dari apa? Mungkin. Maknanya tidak apa tidak sesuai akal kita. Misalnya, Yadullah fauqa idihim tangan Allah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan? Mempunyai kaki, mempunyai badan. Seperti ayat-ayat itu banyak di Al-Quranul Al Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berdiri di atas aras. Uh, bagaimana? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala punya misalnya satu wujud, satu apa kulit begini? Tidak. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala suci dari apa? semua kekurangan itu. Caranya apa? Caranya ayat-ayat muhkam. La yudrikuhul absar. Wahuwa yudrikul absar. Wahuwa latiful khabir. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memahami wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebagian sifat. Bukan dengan mata kita. Bukan dengan telinga kita. Bukan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita merasa wujudnya Tuhan di antara kita. Dengan sifat-sifatnya, dengan rahmatnya, dengan rizkinya. Dengan pengampunannya. Banyak sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa ada di kelihatan kita. Kalau kita membaca ayat apa 18 surat Ali Imran itu, di surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat berapa? Ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. Semua manusia, semua malaikat, semua ulul ilm dan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Saksinya begini semua mereka akan mengatakan pada hari kiamat atau di dunia La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, bagaimana itu? Dengan semua sifat. Semua sifat wujud Tuhan. Bukan dengan apa lahir Tuhan. Yang sangat disayangkan ada di riwayat-riwayat ahlus sunnah wal jamaah kalau kita waktu kita lebih mulia yang kita apa merasa malu membaca riwayat-riwayat itu yang lemah sekali. Allah Subhanahu wa taala setiap <clears throat> minggu akan datang di dunia di <clears throat> kemudian astagfirullahalazim. Wujudnya Tuhan jauh dari kekurangan itu. Itulah kekurangan kita. Wujud kita yang kurang sekali. Wujudnya Tuhan lengkap sempurna. Berarti salah satu salah satu mutasyabih itu mungkin tidak sesuai akal kita. Caranya apa? Caranya kita membutuhkan riwayat-riwayat khusus dari Ahlul Bait yang menjelaskan maksudnya ayat-ayat tersebut. Karena itu kalau ada kekurangan, kalau ada persoalan, fas'alu ayat Al-Quran. Dua, tiga ayat Al-Quran tentang masalah itu. Misalnya halaman pertama surat Al-Anbiya. Fas'alu ahla zikr. Kita harus bertanya kepada orang yang mempunyai maknanya, maksudnya. In kuntum la ta'lamun. Di sebahagian riwayat di ayat itu, di bawah ayat itu, maksudnya ahlu zikr itu adalah ahlul bait. Kita harus bertanya, kita harus menunggu satu riwayat dari Ahlul Bait yang menjelaskan ayat itu siapa? Ayat itu maksudnya apa? Itulah mutasyabih itu. Kenapa kita membutuhkan wujud Ahlul Bait? Karena wujud mereka penjelasan untuk Al-Quran. Tabiin Al-Quran, mubayyin Al-Quran, menjelaskan Al-Quran bagi kita. Wujud ber berkah mereka begini. متشابه تو سلحته تو چرانیا بگین ممکن سلحته تو چرانیا ممکن کتا تند ای تو کتا تند ای تو کتا افا اه، مثال نیا ای تو له کتا نیا افا استاد فیزل ضمیر ای تو کتا بین افا کتا ضمیر ای تو ممکن ببرا ضمیر Domir di bahasa apa? Kata kata kata ganti nama. Kata ganti, betul. ganti. Kata ganti ni mungkin banyak dan uh, karena itu terjemahannya dan tafsirnya beberapa terjemahan beberapa tafsir yang mungkin salah satu tafsir melawan tafsir lain. Caranya apa? Itulah salah satu ayat mutasyabih itu. Salah satu mutasyabih contohnya adalah Misalnya huruf mukatta itu alif, lam, mim, hamim ain, sin, qaf. Kita tidak mengetahui maknanya maksudnya apa. Berarti maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada dia antara kita. Itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala sama Rasulnya. Siapa yang layak untuk menjelaskan ayat-ayat itu? mutasyabih-mutasyabih itu. mereka lah ahlul bait, wujud ahlul bait itu. Berarti hasilnya kata-kata saya, kalau kita mau memahami ayat-ayat Al-Quran, salah satu dan satu-satunya cara, <laughs> bukan salah satu caranya, satu-satunya cara itu adalah wujud ahlul bait. Wujud ahlul bait kata-kata Amirul Mukminin, kata-kata Imam Sadiq, Imam Baqir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan alif lam mim salah satu apa tafsirnya itu dari Imam Sadiq, riwayat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam, beliau bersabda ada dua tiga riwayat tentang alif lam mim itu maksudnya singkat, kata singkat itu dari tiga kata. Anallahul a'lam. Atau singkat dari Anallahul Majid. Berarti sudah dipilih, eh, sudah diambil huruf alif dari ana, huruf lam dari Allah, dan mim dari Al-Majid atau A'lam. Sudah apa terpisah satu huruf. Jadi alif, lam, mim. Seperti itu kata singkat itu banyak di antara eh, apa orang-orang Malaysia eh, atau Indonesia banyak seperti itu. Karena itu, itulah salah satu tafsirnya. Seperti itu banyak. Kita membutuhkan wujud ahlul bait untuk penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Waktu kita sudah selesai. Dan eh, jawaban kita belum selesai. Tentang masalah muhkam dan mutasabih, mubayyin, umum khusus, dan contoh-contoh itu banyak. Afwan. Ah, terima kasih diucapkan kepada pengaji soal Ustaz uh, uh, Tuan Abdullah Sani dan juga jawapan yang telah diberi oleh Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabani. Uh, eh, harap jawapan yang diberi dapat menjelaskan soalan yang diberi. Walaupun jawab, uh, masa tidak mencukupi untuk menerangkan kesemua perbahasan nasih, mansuh, umum, khas, mubayyin, mujmal, muhkam, tersyabihat. Tapi insyaAllah dengan Penjelasannya ringkas yang diberikan oleh al Ustaz dapat memberi jawapan ataupun penjelasan bagi ya. soalan tersebut insyaallah. Ya, Ustaz Faizal, ya. hmm. insyaallah nanti kita pelan-pelan hmm. masuk di ulumul Quran. Misalnya kalau um, kita masuk di tafsir satu ayat dan ayat itu berkaitan dengan misalnya ilmu nasikh dan mansuh. Kita insyaallah lebih apa banyak dibandingkan dengan sekarang. Insya Allah kita masuk di ilmu nasikh dan mansuh, di mutasabih dan muhkam, di mubayyin, insya Allah di seperti itu muhkam mutasabih dan seperti itu banyak masalah di ulumul Quran yang kita insya Allah membutuhkannya untuk tentang wahyu, tentang banyak masalah. Kita insya Allah akan menjelaskan masalah-masalah itu tentang ulumul Quran. nanti insyaallah. Terima kasih Afas, ya Afas. Baik Ustaz. Ah, terima kasih banyak Ustaz. Uh, rasanya sesi soal jawab masa sesi soal jawab kita pun sudah berakhir. Jadi kalau teman-teman ada soalan berikutnya boleh kongsikan di ruang uh, di grup WhatsApp Ulum Tafsir insyaallah di sana Al-Fadhil Ustaz boleh menjawabnya.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 اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا بالقرآن اللهم ارزقنا شفاعة الحسين بالقرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن اللهم أكرم علماءنا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه kemarin saya من نغر salah satu ulama dan marja di kota Qom Eh, Ayatullahil Uzma Alawi Kurkani. Alawi Kurkani sudah meninggal, sudah wafat dan kita insyaallah memberi hadiah satu salawat kepada mereka. Salah satu sifat beliau sangat khusyuk, sangat-sangat khusyuk. Senantiasa duduk apa eh, seperti orang biasa dan kalau ada film beliau, bukan di atas kursi, bukan. Senantiasa seperti orang biasa duduk. Dan eh, seperti mereka dialog sama mereka. Itulah eh, keutamaan beliau khusyuk. Eh, salah satu sifat beliau. Semoga insyaAllah ruh beliau, jiwa beliau إن شاء الله سمع أهل البيت سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب صلوات سمع سمع اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak sekali lagi kepada Jatul Islam wal Muslimin Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas bacaan doa penutup dan uh, ilmu-ilmu yang dikongsikan pada malam ini. Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada teman-teman yang meluangkan masa untuk mengikuti pengajian ini.